Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Khisbah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan mengkaji Kitabul Adab dari Kitab Riyadus salihin masih melanjutkan bab istihbabut tafsir wa tahniyah bil khair dianjurkan memberikan kabar gembira dan memberikan ucapan selamat dalam kebaikan kita memasuki hadis terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullah beliau mengatakan wa ani bani Sumasah qala dari Ibnu Sumasah beliau mengatakan hadarna Amr ibnil As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil mauti kami pernah mendatangi Amr bin As semoga Allah meridhoinya wa huwa fi siyaqatil maut dan ketika itu beliau sedang menghadapi kematian fabaka tawilan maka beliau radhiyallahu taala anhu menangis panjang wa hawwala wajhahu ilal jidari dan beliau memalingkan wajahnya ke arah dinding. Faja'ala ibnuhu yakul. Maka ketika itu anaknya yaitu Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As mengatakan, Ya abtah, wahai bapakku, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadamu bikada dengan sesuatu ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada dan Abdullah bin Amr bin As mengulangi pertanyaannya dua kali bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan sesuatu Fa'akbala biwajahihi faqala. Maka Amr bin As menghadapkan wajahnya kepada putranya dan mengatakan, Inna afdala ma nu'iddu sahadata. Alla ilaha illallahu. Wa anna muhammadan rasulullahi. Sesungguhnya persiapan terbaik dari kita adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Inni qad kuntu ala adbakin falatin. Sesungguhnya aku dulu berada dalam tiga keadaan. Laqad ra'aituni wa ma ahadun asadda bughdan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni. Keadaan yang pertama, aku mengetahui, aku menyadari bahwasanya tidak ada seorang pun asad bugdan li Rasulillah yang lebih besar rasa bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni dibandingkan dengan aku. Wala ahabba ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu dan tidaklah ada orang yang yaitu lebih aku sukai atau tidak ada yang lebih aku sukai dibandingkan aku memiliki kesempatan yang bagus itu untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fakotal tuhu kemudian aku mampu untuk membunuhnya maka ini ketika Amr bin As masih dalam keadaan kafir falau mitu ala tilkal hali lakuntu min ahlin nari maka seandainya aku meninggal dunia ala tilkal hal di atas keadaan tersebut maka lakuntu min ahlin nar nisaya aku termasuk ahlun nar yaitu penghuni neraka. Jadi seandainya Amr bin As meninggal dunia dan dia belum masuk ke dalam Islam, lakuntu min ahlin nar kata beliau nisaya aku termasuk penghuni neraka. Ini saya aku termasuk penghuni neraka. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi maka keadaan yang kedua kata beliau ketika Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan Islam ke dalam hatiku ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam maka aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam Fakultu kemudian aku, aku katakan ubsud yaminaka. Wahai Nabi, ulurkan tanganmu. Ulurkan tangan kananmu. Faubayika dan aku akan membaiatmu. Fabasato yaminahu faqabatu yadi. Maka kata Amr bin As, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangan kanan beliau, Fakobatu yadi. Akan tapi aku menahan tanganku. Fakola maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, malaka ya Amr, ada apa denganmu wahai Amr? Kultu maka aku menjawab, aratu an astarito Wahai Nabi, aku ingin mengajukan persyaratan, yaitu sebelum membaiatmu. Kala kemudian Nabi katakan, tastaritu mada engkau mengajukan persyaratan apa? Kultu aku katakan an faroli. Itu aku mengajukan persyaratan bahwasanya apabila aku masuk ke dalam Islam an faroli, Dosa-dosaku diampuni. Kala maka apa jawaban Nabi beliau katakan ama alimta annal islam yahdimu ma kana qablahu. Tidaklah engkau tahu wahai Amr bin As bahwasanya Islam yahdimu makana qablahu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu wa annal hijrata tahdimu makana qablaha demikian juga hijrah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu wa annal hajja yahdimu makana qablahu demikian juga haji bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu wa ma kana ahadun ahabba ilayya. Kemudian kata Amr bin As, maka tidak ada seorang pun juga yang lebih aku cintai min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini minhu, tidak ada orang yang lebih aku muliakan di kedua mataku dibandingkan beliau wa ma kuntu utiku ana amla aini minhu ijlalan lahu dan sungguh aku tidak mampu untuk membuka kedua mataku atau memandang beliau sallallahu alaihi wasallam ijlalan lahu disebabkan pengagunganku kepada beliau walau su'iltu an asifahuma atau tu atau ma utiktu seandainya aku ditanya seandainya aku diminta untuk mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku tidak mampu mensifati beliau. Li'anni lam akun amla'a aini minhu. Karena aku tidak mampu membuka kedua mataku di hadapan beliau. Tidak mampu memandang langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengakungan Amr bin As radhiyallahu taala anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau mutu ala tilkal hali, seandainya aku meninggal dunia di atas keadaan tersebut, la rajautu an aku namin ahlil jannah. Maka aku sangat berharap aku termasuk ahlil jannah, penghuni surga. Ini keadaan kedua Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kemudian Thumma wullina asya'a ma adri mahali fiha. Keadaan ketiga beliau beliau menceritakan thumma wullina asya. Kemudian aku diberikan beberapa amanah, beberapa jabatan. Ma adri mahali fiha yang mana aku tidak mengetahui bagaimana keadaanku ketika aku yaitu memegang jabatan tersebut. Faida ana mitu fala naihatun wala narun. Kemudian beliau berwasiat, apabila aku meninggal dunia, maka jangan sampai mengiringiku yaitu naihatun wala narun ratapan para wanita demikian juga api. Faida dafantumuni dan apabila kalian menguburkanku fasunnu alayya atau sannan maka taburkanlah di atas kuburanku atau timbunlah di atas kuburanku tanah. Tumma akimu haula qabri. Kemudian hendaknya kalian berdiri di sekitar kuburku qadrama tunharu jazurun wa yaksamu muha. Yaitu sekadar atau seukuran selama tukang jagal dia yaitu menyembelih onta dan membagikan dagingnya. Hatta asta'nisa sehingga aku merasa tenang dengan kalian wa angdurama uraji'u bihi rusula rabbi dan aku bisa memikirkan terlebih dahulu yaitu jawaban yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya ketika Robku mengutus utusannya yaitu pertanyaan dua malaikat di kubur rawahu muslim jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Imam Muslim. Kaum muslimin, pemirsa Khisbah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di antaranya yang disebutkan oleh eh, para ulama terkait dengan hadis ini yaitu terutama terkait masalah fikih yang pertama ma yukrohu fitibail janaizi hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mengiringi jenazah itu tidak dimakruhkan ittafaqal fuqaha ala annahu la yajuzu ayyakuna ma'al janais ma yukhalifus akan tapi yaitu para fuqaha mereka sepakat tidak boleh mengiringi jenazah dengan sesuatu yang yukhalifu syar'a, eh, menyelisih syariat. Apa contohnya kan niyaha? Seperti seorang dia menangisi mayat tersebut, seperti meratapinya dan ini menunjukkan dia tidak ridho dan tidak sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau raf'us saud bil buka, yaitu dia menangis dengan raf'us saud, yaitu mengangkat suaranya dengan suara yang sangat keras maka ini hukumnya terlarang jadi ini hukumnya ter terlarang atau diiringi dengan suara lantunan-lantunan musik maka ini juga terlarang maka ittiba'ul janais hukumnya boleh akan tapi para ulama sepakat apabila itu mengiringi jenazah dengan acara-acara yang dilarang oleh syariat atau yukhalifus syar menyelisih syariat maka ini hukumnya hukumnya terlarang, hukumnya la yajuz, tidak di, dibolehkan. Kemudian hadis ini dalil terkait hukum yaitu menaburkan tanah di atas kuburan. Maka yustahabbu inda jumhuril fuqaha. Jadi ini hukumnya dianjurkan menurut mayoritas para ulama. Untuk siapa? Liman hadarat dafna bagi orang yang menghadiri pelaksanaan pemakaman jenazah. An yakhuthu alal mayyit min turabil qabr thalatha hathayat. Maka dianjurkan bagi orang untuk menaburkan tanah ke kuburan sebanyak tiga kali biyadaihi jami'an dengan kedua tangannya. Jadi bukan dengan satu tangan atau satu telapak tangan, akan tapi dengan kedua telapak tangannya. Jadi dengan kedua telapak tangannya. Maka ini eh, pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Kemudian sarraha jumhurul fuqaha jadi mayoritas para ulama menegaskan bi annahu yustahabbu an yajlisa al-musi'una lil mayyit. Jadi orang yang mengiringi jenazah dianjurkan untuk duduk sebentar yaitu lil mayyit ba'da dafnihi. Itu duduk sebentar, tidak langsung meninggalkan mayat tersebut setelah dikuburkan, maka dia duduk sebentar yaitu liduain yaitu untuk mendoakannya. Jadi untuk mendoakan mayat mayat tersebut. Maka ini terkait e, faedah dalam fikih hadis ini. Kemudian faedah yang lain disebutkan oleh Syekh Salim bin Idal Hilali e, eh, hafidhahullahu taala dalam Bahjatun Nadirin Sarah Riyadus Salihin belum mengatakan idamu maukiil islami wal hijrati wal hajj. Hadis ini menunjukkan begitu agungnya Islam amalan hijrah dan haji wa anna kulla wahidin minhuma yahdimu ma qablahu minal ma'asi karena yaitu semuanya bisa menghancurkan yaitu dosa-dosa maksiat sebelumnya maka Islam demikian juga hijrah dan haji bisa menghancurkan dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Terkait dengan hadis ini, maka disebutkan oleh para ulama yaitu Nabi katakan ama alimta annal islam yahdimu makana kana qablahu. Tidaklah engkau tahu wahai Amr bin As bahwasanya Islam itu bisa menghancurkan, bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya wa anna al hijrata tahdimu makana qablaha demikian juga hijrah bisa menghapuskan bisa menghancurkan dosa-dosa sebelumnya wa annal hajja yahdimu makana qablahu demikian juga haji bisa menghancurkan dosa-dosa sebelumnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tasbihud dunub bil bina beliau menyerupakan dosa seperti bangunan sehingga bisa dihancurkan. Di Nabi katakan Islam, hijrah dan haji bisa menghancurkan bangunan dosa. Maka dosa Nabi permisalkan seperti bangunan. Jadi seperti bangunan. Dan ad surun dosa itu seperti dinding wahijabun dan penghalang yahjibu sahibahu an kulli khairin yang akan menghalangi pelakunya dari semua kebaikan. Maka ini terdapat faedah yang sangat penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dosa seperti bangunan, dan itu bisa dihancurkan dengan amal soleh, bisa dihancurkan ketika orang dia masuk ke dalam agama Islam, bisa dihancurkan dengan amalan hijrah, bisa dihancurkan dengan amalan haji. Maka dosa seperti bangunan. Nah, karena dia seperti bangunan, seperti dinding, maka dia akan menghalangi orang yang berbuat dosa dari semua kebaikan. Nah, semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, semakin besar dosa yang dilakukan oleh seseorang, tentu dinding yang meliputinya semakin kokoh, semakin kuat. Sehingga semakin sulit dihancurkan dan akan semakin susah tertembus kebaikan. Akan semakin susah tertembus oleh kebaikan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang dia melakukan perbuatan dosa, maka dia akan terhalangi dari semua kebaikan. Susah dinasehati, ya kan? Dia tidak khusyuk ketika melakukan ibadah, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terluput dari amal soleh dan yang lainnya. Maka ini di antara dampak buruk dari dosa. Dan itu semuanya bisa dihancurkan, bisa dihapuskan tatkala seorang masuk ke dalam agama Islam. Dan tatkala seorang dia melakukan amal soleh. Di antara amal soleh yang mulia adalah hijrah. Demikian juga yaitu melaksanakan ibadah ibadah haji. Sehingga hadis ini juga dalil yang menunjukkan keutamaan yaitu ibadah haji. Demikian juga keutamaan Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Muhammad lilladzina kafaru kepada orang-orang kafir. Iyantahu apabila mereka berhenti dari kekafirannya, mereka masuk ke dalam agama Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Maka dosa-dosa mereka sebelumnya itu akan di diampuni. Jadi akan di diampuni. Demikian juga hadis ini dalil ala fadlil hijrah wal hajj. Keutamaan hijrah dan haji. Karena keduanya bisa menghancurkan, bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ah. Tinggal ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa dosa-dosa apakah yang bisa dihapuskan oleh ibadah hijrah dan haji? Sebagian ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwasanya dosa-dosa yang dihapuskan oleh amal soleh diantaranya hijrah dan haji adalah as dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka itu dihapuskan apabila seorang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang digunakan oleh mayoritas para ulama ini itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idajtunibat al-kaba'ir." Salat lima waktu. Demikian juga antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahuma atau mukaffiratun lima bainahunna bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya dengan syarat idajtunibat al-kabair apabila seorang dia menjauhi dosa besar. Maka salah satu makna idajtunibat al-kabair yaitu yang dihapuskan adalah bukan dosa-dosa besar. Jadi yang dihapuskan adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Akan tapi sebagian ulama berdasarkan keumuman hadis ini bahwasanya annal hajja yahdimu makana qablah tahdimu makana qablaha haji bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat ini juga menunjukkan bahwasanya amal soleh terutama ibadah haji bisa menghapuskan as dan al-kabair jadi bisa menghapuskan dosa kecil dan dosa besar tentu semakin berkualitas amal ibadah seseorang terutama ibadah haji seseorang maka itu bisa menghapuskan dosa besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu um." Siapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, kemudian dia tidak mengucapkan ucapan kotor, tidak melakukan perbuatan maksiat, maka roja'a kayaumin waladahu um. maka dia kembali sebagaimana dilahirkan oleh ibunya maka seorang bayi yang baru terlahir ke dunia tidak membawa dosa eh, sebagaimana orang yang dia telah menunaikan ibadah haji apabila dalam hajinya tersebut yaitu dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor tidak melakukan perbuatan maksiat hajinya adalah haji yang mabrur maka roja yaumin waladathu ummu. Dia kembali dalam keadaan putih seperti bayi yang telah dilahirkan oleh ibunya. Maka berdasarkan keumuman hadis ini, itu bayi ketika dilahirkan tidak membawa dosa apa-apa. Maka ini menunjukkan ibadah haji bisa menghapuskan dosa baik as ataupun al-kabair, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Jadi para pemirsa Hizbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas hadis ini menunjukkan keutamaan Islam. Jadi apabila orang kafir masuk ke dalam agama Islam, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu dihapuskan, adapun amal kebaikannya tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amal-amal soleh yang lain bisa menghapuskan dosa. Jadi bisa menghapuskan dosa. Oleh karena itu berdasarkan keumuman firman Allah, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya amal-amal kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Jadi sesungguhnya amal-amal kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Baik, kita lanjutkan faedah berikutnya. Istibabu tanbihil muhtadar ala isani dhannihi billahi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dalil yang menunjukkan dianjurkan yaitu bagi orang yang dia hadir ketika ada orang yang dia hendak meninggal dunia maka orang yang meninggal dunia tersebut diberikan peringatan diingatkan ala isani dhannihi billah supaya dia kusnudon yaitu supaya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala jadi supaya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala Jangan sampai seorang dia menjelang detik-detik kematiannya maka dia suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan la yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan atau meninggal dunia illa wa huwa yusinu dhanna billah kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bentuk pengingatan kepada orang yang menghadapi detik-detik kematiannya supaya dia husnudon kepada Allah yaitu dikru ayatir roja dengan menyebutkan ayat-ayat yang isinya pengharapan wa ahaditsil afi indah demikian juga hadis-hadis yang isinya atau kandungannya maknanya itu maaf di sisinya wa tafsiruhu bima a'addahu Allah taala lil muslimin. Demikian juga kita berikan kabar gembira terhadap apa yang Allah siapkan bagi orang-orang muslim. Bagi orang-orang muslim. Oleh karena itu, Abdullah bin Amr bin As beliau ketika yaitu bapaknya menjelang detik-detik kematiannya atau menghadapi kematiannya maka dia katakan ya abdah ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Wahai bapakku, wahai ayahanda, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan ini dan itu? Sehingga hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab istibabut tafsir dianjurkan untuk memberi kabar gembira terutama apa bagi orang yang dia menghadapi sakaratul maut atau menjelang detik-detik kematiannya. Kemudian faedah berikutnya. Kata Syekh Salim bin Al-Hilali, istihbabu dzikri asani a'malihi indah. Hadis ini dalil yang menunjukkan dianjurkan menyebutkan amalan terbaik bagi orang yang akan meninggal dunia liyuhsina billahi ta'ala wa yamutu supaya dia berbaik sangka kepada Allah dan meninggal dunia di atas husnudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Amr bin As menyebutkan bahwa Nabi pernah memberikan kabar gembira kepada bapaknya. Maka disebutkan amal-amal soleh. Kemudian, faedah berikutnya siddatu tawkiri sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijlali. Hadis ini dalil yang menunjukkan begitu besarnya penghormatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat mereka adalah orang-orang yang memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Amr bin As beliau katakan wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillah keadaan beliau yang kedua tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu tidak ada seorang pun yang lebih mulia di kedua mataku dibandingkan beliau sallallahu alaihi wasallam wa ma kuntu utiku an amla aini minhu ijlalan lahu Bahkan aku tidak mampu untuk membuka kedua mataku, memandang langsung beliau sallallahu alaihi wasallam ijlalan lahu disebabkan pengagunganku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka adalah ya orang yang memuliakan Nabi. Mereka adalah orang-orang yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika yambagi. Ada faedah dari Salim bin, bin It al-Hilali Wa kadzalika yambagi an yaf'ala tullabul ilmi bi ulama il ummah. Demikian juga para penuntut ilmu. Hendaknya mereka memiliki penghormatan dan memuliakan ulama ini. Maka karena para sahabat mereka orang-orang yang memuliakan ahli ilm, terutama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya juga para penuntut ilmu. Mereka memuliakan para ulama, mereka menghormati para ulama, dan di antara bentuk memuliakan para ulama adalah mengambil ilmu dari mereka, beradab dengan adab mereka, mencontoh akhlak mereka, mengamalkan ilmu mereka. Maka di antara bentuk seorang dia yaitu seorang penuntut ilmu, dia memuliakan para ulama. Kemudian faedah berikutnya. Wa fihi imtithalu nahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adami tibaihi bina ikhatin wala narin. Maka di dalam hadis ini yaitu terdapat bahwasanya para sahabat mereka melaksanakan larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi melarang untuk mengiringi jenazah dengan naikah sambil meratap, menangisi dengan suara yang sangat keras yang ini menunjukkan dia tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala wala narin atau mengikutinya dengan api bawa obor ya kan mengikutinya dengan api tanpa dibenarkan oleh syariat maka ini hukumnya terlarang dan faedah berikutnya istibabu sabbit turabi fil qabri maka di sini dalil dianjurkan menaburkan tanah ke kuburan wa annahu la yakadu alal qabri dan orang ketika menaburkan tanah ke kuburan setelah yaitu terjadinya pemakaman ini bukan duduk di atas kuburan, ini terlarang. Jadi la tusallu ilal qabri wa la tajlisu alai. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atas kuburan, maka terlarang. Jadi tahrimul ku'ud alal qabri. Demikian juga hadis ini menunjukkan haramnya duduk di atas kuburan. Yaitu liwurudin nahyi as-sahih yaitu as-sari as fi dalika karena terdapat larangan yang jelas, larangan yang sahih terkait hal-hal itu. Kemudian faedah berikutnya kata Syekh Salim itbatu fitnatil qabri. Hadis ini dalil adanya fitnah kubur. Wasu'alil malakain dan pertanyaan dua orang malaikat. Jadi pertanyaan dua orang malaikat. Sehingga kata Amr bin As, wa andura ma uraji'u bihi rusula rabbi dan aku memikirkan yaitu untuk menjawab pertanyaan dari utusan Robku. Yaitu pertanyaan dua orang malaikat dan ini disebut fitnah kubur. Kemudian para pemirsa Hizbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa beda fitnah kubur dan adab kubur? Maka dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala beda antara yaitu al-farqu baina adabil qabri wa fitnatil qabri. Beda antara adab dan fitnah kubur. Maka beliau katakan keduanya ada beda. Fal adabu an yu'addaba al-insanu wa yutrab wa yuftah lahu babun minan nar. Adab kubur adalah seseorang disiksa, dipukul di dalam kuburnya wa yuftahulahu babun minan nar dan pintu neraka dibukakan baginya. Ini termasuk adab kubur. Jadi orang di, dikatakan diadab dalam kuburnya tatkala dia mendapatkan siksa, dipukul oleh yaitu malaikat, demikian juga pintu neraka dibuka dan dia bisa merasakan panasnya neraka atau melihat api neraka. Wal fitnah, adapun yang dimaksud fitnah kubur adalah al-ikhtibar wal imtihan. Ujian yaitu di dalam kubur. Fayati nakirun wa mungkarun yabtaliyanihi. Maka malaikat mungkar dan nakir datang, keduanya memberikan ujian. Wayak bisual dan menguji dengan pertanyaan man robbuka, wama dinuka, waman nabiyuka jadi siapa Rabbmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Thumma ta'ti al ukubata ba'da Kemudian siksa kubur akan datang setelah fitnah kubur setelah tiga pertanyaan ini. Maka fayuftinu atau fayuftanu bisual thumma yu'adab. Seseorang dia difitnah dengan pertanyaan atau tiga pertanyaan yang ada di kuburan. Kalau tidak bisa menjawab maka dia akan diadab fal adabu sayun wal fitnatu sayun maka adab itu sendiri fitnah sendiri jadi beda antara adab kubur dan fitnah kubur maka wal adabu jadul fitnah maka adab kubur ini adanya fitnah kubur tatkala seorang dia ditanya oleh dua orang malaikat dan tidak mampu menjawab maka dia akan mendapatkan adab kubur jadi akan mendapatkan adab kubur. Kemudian kata beliau, wal fitnatu hiyal ihtibar faqad yakunu mu'minan wa qad yakunu kafiran. Jadi pertanyaan kubur ini adalah ujian diberikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Fal mu'minu yuftanu fayanju wa yusallimuhullahu wa yujibu. Maka seorang mukmin dia difitnah artinya mendapatkan pertanyaan kubur. Kemudian dia selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjawab pertanyaan kubur. Wal kafir adapun orang kafir mereka yuftatanu yaitu difitnah mendapatkan pertanyaan kubur fayahlik dan dia akan binasa. Oleh karena itu Allah katakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit yaitu dengan ucapan yang kokoh yaitu fil hayati dunya wa fil akhirah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka orang-orang mukmin Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan mereka yaitu bil qauli tsabit yaitu dengan mampu menjawab pertanyaan atau fitnah fitnah kubur. Jadi mampu menjawab pertanyaan atau fitnah kubur. Maka hadis ini dalil isbatu fitnatil qabri adanya fitnah kubur wa su'alul malakain dan pertanyaan dua orang malaikat. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Idal Hilali hafizahullah taala minas sunnati al baqa'u indal qabri muddatan qasiratan. Termasuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baqa'u indal qabri yaitu tinggal sejenak atau tinggal di kuburan setelah pemakaman muddatan qasiratan dalam waktu sejenak bihaitsu yadda'i lil mayyit wa yus'alu wa yus'alu lahu at-tathbit yaitu tujuannya mendoakan mayit dan supaya mayit tersebut orang yang dikubur tersebut dia kuat menghadapi fitnah kubur dia dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa faedah yang disebutkan oleh uh, Syekh Salim bin Idal Hilali hafizahullahu taala dalam Bahjatun Nadirin. Saya tambahkan faedah yang lain yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini. Di antaranya al hadithu fihi fadlus syahadatain. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil keutamaan dua kalimat syahadat wa innaha a'dhamul a'mali tadakhiru liyaumil qiyamati. Ini adalah amalan yang paling agung yang bisa disimpan pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu banyak hadis yang menjelaskan keutamaan mengucapkan la ilaha illallah ketika seorang menghadapi sakaratul maut. Di antaranya hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Rawahu Abu Dawud. Siapa yang ucapan terakhirnya yaitu sebelum meninggal dunia dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Bisa dia akan masuk ke dalam surga. Demikian juga Nabi katakan dalam hadis yang keluarkan Imam Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa disyariatkan mentalkin? Tujuannya supaya ucapan terakhir seseorang sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah. Sehingga talkin itu pendapat yang tepat bukan setelah meninggal tapi tatkala seorang dia hendak meninggal dunia. Jadi tatkala seorang dia hendak meninggal dunia maka itu ditalkin. Kemudian faedah yang lain yang disebutkan oleh para ulama terkait hadis ini, al hadithu dalilun ala siddati muhasabati sahabati radhiyallahu anhum li anfusihim. Ini faedah yang sangat penting. Di dalam hadis ini terdapat dalil bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka menghisap diri mereka sendiri. Sehingga Amr bin As tahu tiga keadaan beliau radhiyallahu taala anhu. Keadaan pertama beliau masih dalam keadaan kufur. Bahkan orang yang paling benci adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau apabila ada kesempatan ingin membunuh, membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keadaan yang kedua yaitu Allah berikan hidayah masuk ke dalam agama Islam sehingga tidak ada orang yang lebih beliau cintai dibandingkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau tidak mampu melihat memandang langsung wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ijlalan lahu karena beliau sangat menghormati, sangat memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, keadaannya ketika Nabi sudah meninggal, beliau diberikan amanah berupa jabatan. Maka beliau tidak tahu bagaimana keadaan beliau ketika memegang jabatan tersebut. Kalau seandainya beliau meninggal di atas keadaan yang kedua, maka kata beliau rojautu an akuna min ahli jannah. Aku sangat berharap aku termasuk ahlul jannah, penghuni surga. Tapi bagaimana keadaanku ketika aku sudah diberikan amanah berubah jabatan? Apakah aku melaksanakan amanah tersebut atau tidak? Maka ini menunjukkan bagaimana para sahabat mereka adalah orang yang takut, orang yang khawatir terhadap jabatan yang mereka emban. Jangan-jangan mereka bukanlah orang yang amanah, maka mereka orang yang menghisap diri mereka sendiri yaitu orang yang menghisap diri mereka sendiri. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini Al hadithu dalilun ala bil wasiyah wa tanbih al mukhalafatis syar'iyah allati yatawakau khusuluha kan niyahah wa musahabatin nari lil janazah. Di dalam hadis ini terdapat dalil dianjurkan memberi wasiat, memberikan peringatan kepada orang yang yaitu kepada ahli mayit, yaitu orangnya keluarga mayit supaya apa? Tidak melakukan mukhalafat syariah. Yaitu sesuatu yang melanggar syariat yang terjadi ketika seorang dia meninggal dunia. Contohnya apa? Kan niyahah. Meratap-ratapi mayit, menangis dengan suara yang sangat keras atau mengiringi jenazah binar yaitu dengan dengan api. Oleh karena itu, Amr bin Ad berwasiat kepada keluarga beliau, kepada anak beliau. Apabila beliau meninggal dunia, maka jangan sampai yaitu jenazah beliau diiringi dengan demikian. Jadi apabila beliau meninggal dunia jangan sampai demikian. Maka kata beliau, Faida anamitu fala tusohibani naikatun wala narun. Apabila aku meninggal dunia, maka jangan sampai aku ini diiringi oleh ratapan demikian juga oleh oleh api. Maka ini faedah yang sangat penting. Seorang muslim tatkala dia tahu akan meninggal dunia atau menjelang kematiannya, maka hendaknya dia berwasiat kepada keluarganya, jangan sampai jenazahnya ini diurus dengan cara yang menyelisih syariat. Jadi dengan cara yang menyelisih syariat. Wallahu a'lam bisawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini terkait yaitu hadis terakhir yang disebutkan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab istibabut tafsir wa tahniyah bil khair dianjurkan seorang dia memberikan kabar gembira itu dan memberikan ucapan selamat dalam kebaikan untuk saudaranya Wallah alam bisawab semoga bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.